isi intipnya hati inti bongkar deh. Oke. Okay. Dengan yang bisa. tulisan. Murid dan yang cinta kepada gurunya. Kan? Kalau engkau Nabi mengatakan usul akhakal walna mazluman saya akan bela kepada Nabi guru betul dan salah betul saya akan tetap dan dalam salah itu akan anak elakkan jangan sampai berjalan salah anak banyak mengikuti hal-hal terutama mengenai persoalan madhab yang Ustaz sendiri ada kemunawarah tertulis kepada Yayasan Bandung jauh berlainan dengan ada yang diktat yang dikeluarkan oleh Islam. Keamanan iya. akan menjadi suatu fitnah kalau tidak kembalinya Ustaz kepada suatu garis yang sudah saya anggap satu pahlawan dari pembela penganut orang-orang bermadhab yang risalahnya semua itu ada di mana di antaranya saya betul-betul terheran terharu apa itu heran dengan kata-katanya diktat yang ada di sini taglit tiru-tiruan Ustaz mengatakan iya. tapi istilahnya Ustaz di dalam buku itu sudah dalam apa yang dikutip oleh Ustaz taglik itu sama dengan ketiba Di risalah nomor 1 halaman 13 al-iktida al-ihtida al-iktifa sama dengan taglik. apakah ini tidak akan menjadi suatu goyangnya masyarakat awam terutama kalau sudah taklid dibikin tiru-tiruan tapi bukan sih. lain orang pengikut lain orang tiru-tiruan boleh baca sendiri diri Risalah Apalagi di sini mengatakan membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglid. Taglid itu tiba kita kepada kita punya mazhab, kita punya ulama, kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah. Tapi di sini dipisahkan, dilainkan antara itibak dengan taglid. Apakah tidak berlainan dengan apa anjuran dan ajaran yang saya sudah terima dari Ustaz? Membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglid kalau ini taklid dikatakan taklid saja. Ya. buta, kenapa ada disebut taklid buta? Apakah tidak akan menjadi fitnah dari orang awam ini? Jangan meninggalkan fanatisme kepada suatu mazhab. Saya mau tanya dari karena saya ini murid dan orang awam. Kalau orang tidak berfanatik kepada agama Islam, apa arti zira agama Islam? Kita harus fanatik kalau kita sudah fanatik agama, apakah tidak fanatik? Anutan kita yang kita pegang yang benar-benar tidak menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Saya kira fanatisme yang saya kira yang tidak boleh dari orang yang pegang mazhab itu, kalau dia bermazhab syafi'i, berfanatik, karena ini bermazhab maliki, eh kamu jangan itu maliki. Tapi syafi'i, ini fanatisme yang tidak benar. Tapi kalau satu orang muslim harus dia pernah dan kedua seorang murid tidak diharuskan menganut suatu mazhab tertentu saya kira kalau Ustaz mengatakan ini adalah kata-kata dari Imam Ghazali saya pikir apakah sudah waktunya atau orang-orang yang diberi kata-kata begitu betul sesuai dengan apa itu orang awam dikasih kata-kata begitu mengingatkan seorang murid tidak diharuskan menganut suatu mazhab tertentu saya kira Imam Ghazali sendiri dia bermazhab kalau kita sudah tidak menganut suatu mazhab berarti supaya beristihad apakah tidak akan membawa suatu fitnah kalau istihad sebagian dari ulama salaf hakana mengatakan ijtihad di waktu sekarang sudah tertutup tidak ada ijtihad adakah satu ulama yang paling besar di dunia ini akan berjabat berijtihad seperti orang-orang dulu tanpa melalui kitab-kitab yang sudah ada yang mujahidin baik juga saya kira Ustaz lihat risalah lahirnya mazhab halaman 23 sampai 28 saya kira semua itu bertentangan dengan ini. Ini paham saya. Atau Ustadz memberi suatu materi kata-kata itu yang membingungkan umum. Jangan sampai begitu adanya. Jadi dan saya mengerti sengaja eh, apa itu saya berhusnudzon tidak akan Ustadz itu mempunyai niat fitnah atau tidak tentang tidak tapi berjauhan kalau Ustaz mengatakan ada, ada apa itu Ghazali mengatakan ini kata-kata Ghazali. Saya kira Ghazali sudah mengajarkan kepada kita dan yang Ustaz nyampaikan. Guru sama dengan pasien, eh, sama dokter. Kalau pasien masih lahir satu hari yang perlu dikasih air tet satu tetes obat yang melalui ibunya umpama, apa perlu terus kita injeksi dengan dia langsung? Artinya begini, kalau satu murid yang masih tidak ada tingkatannya ya Ghazali sudah sulit lihat sebab ini taglit berlainan tafsiran-tafsiran ini jadi membingungkan yang mana pelajaran yang sudah ada yang terakhir untuk menghilangkan sesuatunya sebaiknya semua risalah mengenai madhab dicetak atau di diberikan kepada sekali lagi anda minta untuk memberi keterangan kepada awam itu supaya disesuaikan. Sekian. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Akhi Hasan bin Sagaf bin Mustafa Sagaf hafizakallah wa ra'ak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Sebenarnya saya sudah mendengar apa yang saudara ajukan ini di tempat yang semula kita hafizakallah warahak Akhi Hasan bin Segaf bin Mustafa Segaf hafizakallah warahak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Sebenarnya saya sudah mendengar apa yang saudara ajukan ini di tempat yang semula kita membuat pengajian di situ. Dan saya jawab sekiranya itu jawab saya anggap sudah cukup. Saya khawatir kita ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW. Ma gahu ma dalla gaumun ba'da kanu alaih illa utul jadal. Saya khawatir kita ini terpergok daripada umat yang sudah terang petunjuknya mencari juga jalan debat akhirnya kena dapat sesat dan saya juga khawatir bahwa kita ini termasuk dalam firman Allah wa mada ba'dal haq illa dhalal apa gerangan yang kamu akan temukan setelah kamu temukan kebenaran kecuali kesesatan juga tetapi syukur Alhamdulillah ente masih katakan bahwa saya berbaik sangka. Tidak berburuk sangka. Syukurlah. Cuma barangkali berbaik sangka ini pun juga bisa bisa keliru. Kekeliruannya ente, ente mengatakan tidak bermadhab sama dengan berijtihad. Dan ini sama sekali tidak pernah tersinggung dalam Imam Ghazali maupun di bab tasawuf bukan di bab fikih ya waladi. Kita tidak bicara tentang ijtihad dan taklid dalam bab fikih. Ini bab tasawuf. Ada mursyid, ada murid. Yang dimaksud dengan Imam Ghazali supaya murid ini tidak mesti bermadhab. Tidak mesti bermadhab. Tidak mesti menganut suatu aliran madhab fikih tertentu. Ada latar belakangnya bahwa ini orang tidak nanti terlibat dalam jadal dan debat-debatan masalah khilafiyah seperti persis Muhammadiyah dan NU sekarang. Kalau mau masuk tasawuf harus cuci tangan dari debat-debatan madhab seperti ini. Jadi ini murid selama dia masih berguru kepada mursyid di bab suluk dan tasawuf dia tidak diharuskan menganut satu madhab tertentu di dalam fikih. Khasyata khawatir dia akan melibatkan diri dalam uh, koprol-koprolannya ahli debat kenapa pakai gunung, kenapa tidak pakai gunung? Kama ma'arafna fi kutubil fikir. Untuk membersihkan ini harus kita fokuskan semua kepada Allah dan zikir. Jadi ini mazhab sementara tidak diharuskan kepada seorang murid selama dia masih di bawah pimpinan mursyid di bidang tasawuf bukan los madhab seumur hidup sebagai yang antum katakan ada lagi kekeliruan bahwa kita mesti fanatik madhab ini benar dan saya kira saya pun sampai hari ini belum berubah dari apa yang pernah saya tulis 20 tahun dahulu namun sudah jelas bahwa saya menginginkan apa yang saya baca di zaman ini di Ihya saya akan sajikan dengan penuh amanat dan tertib. Ini sepanjang pengertian saya. Saya bisa memilih apa yang saya pandang baik selama saya memimpin begitu. Kalau ada pilihan ente berlainan dengan ana, maka sebenarnya karena ana yang memimpin, ana mungkin lebih mempunyai pe penafsiran lain. Apalagi ana punya tafsiran ini sudah cocok dengan Imam Ghazali Wazali sendiri tidak melarang orang bermadhab. So, dia sendiri bermadhab di dalam PG. Tetapi di dalam bab tasawuf, orang yang mau jadi murid, itu diharuskan dia steril, bersih sama sekali dari madhab-madhab. Sebab ini orang mau ditaujikan, mau disuruh uzlah, mau disuruh masuk kamar gelap, mau disuruh zikir Allah, Allah, Allah. Kalau dia pikiran madhabnya, jadi tidak diharuskan. Bukan berarti dia mesti keluar. Saya katakan di Jumat di masjid orang yang dikatakan tidak diharuskan la la kata Imam Ghazali tidak harus dia bermadhab atau tidak diharuskan madhab bukan berarti dia haram bermadhab seperti fatwa Tuan Hasan Bandung yang kita debat hari itu tapi dia tidak usah ya tagayyad bimadhab awalan kenya pun ya maliki yang kenya pun syafi'i bukan berarti keluar juga dari madhab ente dalam soal ini salah paham buat yang keempat kalinya kalau ah, Syafi'i eh, Ghazali bilang la ya la yugayyad atau la yatagayyad bi madhab bukan berarti yakhruj minal madahib yani yasih annahu yakun syafi'i boleh yadkhul fi tasawuf anta maliki boleh kita masukkan dalam suluk ente hambali boleh masuk di sini kita bisa stel semua ini kalau kamu bertiga tadi wahai ahli maliki syafi'i hambali tidak tata, tata, eh, tidak mempunyai fanatis dalam madhabmu baru kita akor kalau kamu sudah ketemu bahwa kita ini sekarang mau menghadap Allah. Masail madhabiyah la tadkhul fi hadzal bab. Akal masalah di Syafi'i, ma masalah Imam Al-Ghazali. Bukan berkata bahwa kamu jangan bermadhab dan selama-lamanya tidak bermadhab, membuang madhab seperti pendapat Hasan Bandung. Yang mungkin ente pahamkan begitu. Ini salah. Karena itu saya benarkan ente punya kesalahan ini di bidang pertama yang dibilang tidak bermadhab harus beritihad Ini tidak benar. Sebab tidak bermadhab di bab ini bukan dalam fikih. Tidak bermadhab di dalam bab akan masuk latihan-latihan suluk kepada seorang murid, eh, kepada seorang mursyid, dia diharuskan membereskan masalah-masalah dia punya uh, madhab-madhaban ini untuk menghadapi gurunya dan ikut gurunya. Wahwa amam syaikhih kal murid baina kal mayyit baina yadail al ghasil itu toto kromonya ahli tasawuf jadi Imam Ghazali dalam soal ini bukan bermaksud orang keluar dari madhab tetapi maksudnya selama kamu masih akan kami pimpin di bab suluk yang menuju kepada tasawuf dan pembersihan dalam dan batin ente jangan terlalu fanatik madhab dan kalau fanatik mazhab ini bukan berarti ente keluar dari mazhab. Yani la tata'assab li mazhabik. هكذا الذي أنا أفهمه من مذهب الشافعي ومن مذهب الإمام الغزالي في هذا الباب kalau dia masih bermadhab empat dia masih boleh cuma waktu ente masuk ke dalam ngelakoni suruh ini ente tidak mesti tidak boleh fanatik ente ente juga jadi ini syekh akan memelihara empat madhab atau lima mazhab atau mazhab Sufyan Tsauri mungkin ada mazhab Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri akan masuk suluk itu semuanya boleh masuk tetapi kamu tidak usah berdebat-debatan tentang masalah-masalah khilafiyah di saat kamu masih di dalam suluk ini wa hadha alladhi yabghadhu ala tasawuf hadha alladhi aqamu wa ana ara ba'da hadha ana tidak akan debat-debatan sama ini lebih panjang lagi dari itu kalau ini belum ente ngerti Ana mengerti. Ana, ana tidak mau debat. ana mengerti dan taslim. Tapi ya. apakah awam dengan ada diktek ini? Ka ada bahasa. Iya, iya. Kalau ente bilang ana. awam tidak akan mengerti itu, ana tidak baca ihya sama awam. Saat ente sudah setuju kita baca ihya. Ente tidak berhak mengatakan pada ana ente buang ihya separuh, ente tinggalkan separuh. Ente tidak berhak. Jangan. Saat ente sudah setuju kita baca ihya. Kalau tidak jangan baca ihya. ajarannya ihya bukan seperti usaha sekarang gini, Sir. Kayak apa? Kayak ajarannya ihya? Ajarannya masalah sekarang Ustaz memberi satu penjelasan kepada awam, pada umum, ini bikin bikin apa Ustaz? Bentar. Tambal, tambal, tambal. Ana mengerti Ustaz punya kemauan dan tujuannya soal ini. Tidak, Ana sekarang Ana minta ente ya. bersama Bogor Alwi tanya awam itu. Apa salah ya. ngerti dari Ana apa, apa ente tok? Bukan sebenarnya. Jangan ente. Ya, ya. Hasan, ana tidak mau debat. kalau ente mau debat sama ana, ana tidak bersedia. Kalau ente pakai cara ana NT ah, ah, ente bicara, NT ente bicara atas nama orang sama sujud, ana tidak setuju. Iya. Ente bicara atas ente punya diri sendiri. Ya. Lah ah, umum. Nah, Walton. Bukan. Ana al Jangan ente lipat ana di dalam umum. Bukan. Anak orang tua, cuy. Iya. Anak. telap mai. Lah. Anak Bila kunta, ente jangan main sama ana. Kalau ente bilang sama ana, ini umum sesat. Ente bicara atas nama umum ini tidak. Iya, betul iya. dong dia bicara sendiri. Ya berhak bicara atas nama umum. Anak besok anak tantang itu orang semua yang ada di sini tanya pada umum. Apa ada yang sesat dari kata Ustaz Zain? Iya, itu baru jelas. Begitu kalian bicara. Nanti orang bilang umum Baik. umum. Baik, anak sekarang. Anak bisa bicara juga bahwa umum tidak sesat atas ya. nama keterangan. Itu dia bilangnya apa? Baik. Dengan pengertian ini, Ustaz. Iya. Tajlid tiru-tiruan, tapi Ustaz mengatakan adalah itu, Pak ittiba dalam masalah mazhab fikih lain ya walidi ya, anak itu lah cuk dia balik lagi bukan ada lo cuma ya paham bukan anda paham sah makanya cuma anda bilang sama ente ini nanti jadi panjang selamat ente tidak bicara begini di masjid wa illa bagak kalama hujan di masjid ente iya, iya. bicara begini ini Hasan ente mesti mengerti anak punya kata-kata tadi ente ulangi sekarang bahwa yang anak maksudkan ittiba taglid ittiba wa taglid itu fil madhab syar'i fil fikih hmm. wa tasawuf ini tidak boleh taklid ente ente mesti taklid sama ente yang syekh tidak. Ente kalau ente sekarang masuk sama anak taklid, dengarkan dulu, dengarkan. Lah ente. Tidak. Iya. Kalau ente mau masuk sama anak sebagai murid, hmm. anak umpamanya syekhnya tasawuf ya. Ente taklid sama anak. Ente tidak eh, ente murid sama anak, ente tidak boleh taklid mazhab uh, eh, eh, Naqsyabandiyah. Ente tidak boleh mengambil salawat wahidiyah. Ente mesti lepas itu mazhab-mazhab tasawuf. Ente mesti ambil mazhab ente punya guru. Itu yang dimaksud. Ente bawa jauh ke pg lalu inti bicara sama orang-orang sesat itu mah hakada ya waladi in kunta tuhibbana la ta'mal ma'i hakada Yani inti sudah bosan sama anak apa ya apa ente bilang sama anak anak nyesatkan orang. Baru kali ini anak dengar orang bilang orang sesat anti atas intinya perkataan. Anak mana wait ini menyesatkan orang ya waladi. Anak tidak ada niat menyesatkan orang. Yang anak maksud Imam Ghazali berkata, kamu jangan mempunyai madhab-madhab alir-aliran dan tidak dipastikan aliran dalam arti kata bab tasawuf yang oh, mesti kita oh, bicarakan ya. sama ente punya mursyid ini. Anak kalau andung sekarang ah, jangan kayak begitu tasawuf kok adu-adu. Kalau inti mau ambil pencak dari andung kalau cuma anak mau masuk sama ente sebagai murid, inti bilang tapi anak mau pakai anak punya pencaknya ya ayah Habsi Surabaya. Loh, tidak boleh. inti mesti ambil anak punya cara. Kan gitu. Tidak boleh ente bilang siapa anak mau belajar sama inti tetapi anak pakai torekot nafsabandi. Kalau ente pakai torekot nafsabandi ente sir menina, lah takut begitu. Jadi madhab madhab tidak mesti. Walaupun anak tidak larang ente menganut satu madhab tasawuf. Tetapi selama ente sama anak, tidak diwajibkan. Ente mesti lepaskan itu fanatisme madhab, Ta'asub itu namanya. Kalau ente datang sama anak belajar, ente mempunyai satu madhab tertentu, ente ta'asub. Lah, lah betul ini. Ya, betul. Ada ini dalam eh nanti dulu. Dan ini dalam eh iya. Hmm. Kita sudah setuju baca eh. Kalau ente tidak setuju eh iya. ya kita tidak baca ya, baca kitab lain. Ini aja begitu kita mesti bawa apa? Maksudnya ini kita mesti nyulap. Yang gini tidak enak dan bawa kendal. Tidak. Tidak apa, betul. Bukan, eh, Kalau ini, tidak bukan. Kalau ini keterangan, saya Sebab ya, ini ya, iya, apa coba? Contoh ya, akhir. Begut ya, Ibrahim. Begut. Ana minta ya. kalau memang ini soalnya tagrib dan madhab di sini dijelaskan untuk soalnya tasawufiyah tasawuf dan segala macam madhab kalau ente masuk tasawuf ente tidak boleh fanatisme madhab. Iya. Itu maksudnya Imam Ghazali. Sebab kalau orang sudah fanatik madhab berarti dendam dendam tentang madhab seperti Muhammadiyah sama NU sekarang ini tidak bisa tersebut. Apalagi di dalam madhab yang mesti dipimpin oleh murid oleh syekh. Syekh Imam Ibn dia bilang ente dalam soal ini ente mesti sholat menurut sholatnya imam. pun imamnya ente ini, mursyidnya ente ini Hanafi. Bagaimana? Oh, anak tidak mau sebayang di belakang ente, ente Hanafi, anak Syafi'i. Boleh begitu? Tidak boleh juga. Jadi 100% Timusin mayit baina Allah wassalam. Dalam soal ini ente tidak boleh mempunyai satu suara terangkat di hadapan ente punya imam dan mursyid. Jadi kalau Alwi ini kebetulan ente orang ini bakalan ente pergi Halab. Syekh Abdul Qadir Isa, ada Syekh tasawuf alat. Kalau ente mau masuk sama dia atau Syekh Hazim Abu Ghazala fil Ardun, ana masuk sama dia orang ini. Dia orang Hanafi. Apa ana bilang Syekh ya Syekh, ana Syafi'i, ana ma ba'tahdur. Ayat nak alif yakun aksir. Nanti masih karatnya mantap pada sama itu begitu dia. Nah, hmm. ulah faham sani. Bukan benci mantap, dia orang juga bermadhab. wajar juga bermadhab. Tetapi waktu suluk, waktu ngelakoni, ente mesti tanggalkan semua baju. Ente mesti pakai baju yang terima. Pakai gamis, ente pakai gamis. Pakai celana, begitu maksudnya. Dia yang kalau sudah selesai, kalam sani. Itu yang anak paham. Makanya tak bawa dari Ihya, tak sodorkan umum dan sepanjang anak punya pengetahuan tidak ada orang sesat ya walidi inti sabar-sabar bilang umum sesat untuk mencatat la la la mata amal hakati Allah ibarik fik anak ma kuntu uhibbu dhillun nas wa anak ta'ban lama atkalam anak ma uhibbu dhillun ta'ab kun tak ente batit batit kalau ente mau memimpin pengajian itu yang menurut ente punya anu juga bersedia anak makmu Ustaz gimana kembali lagi Ustaz kepada ya. anak yang niat Ustaz eh, syuf ana ma fi niat ajuh Allah ibarik usah anak ma fi niat baik eh, ini anak bilang terus terang tidak ada punya niat aib, tapi anak punya pengertian. Di dalam ini termasuk juga kalau awam membaca ini saya Iya kalau dia tahu di atas tasawuf baru begitu kan, tapi kan tidak disebut-sebut. Lah dia kan ada itu tafsirannya anak kan Anak, anak mau tanya, apa yang baca juga apa seluruhnya orang aja di sana saja? Begini ya, anak bicara dan anak menulis ini ya. tidak bisa kita tulis seluruh apa yang ada dalam bab itu. anak bawa apa yang perlu dan anak komentari. Kalau ada orang merasa ragu lagi tentang ini, dia tidak hadir, Ya yes, salni huna. Ya dia datang sama anak, dia tanyakan. Nanti kita bicara. Ada lebih dari ini. Ku amat debat-debatan begini, anak ada demen. Anak lebih mau debat-debat. Kecuali kalau kita bertentangan paham. Anak sekarang sama persis, kalau debat, pantas. Ada pertentangan paham di dalam mazhab, bukan dalam tasawuf. Kalau tasawuf, mereka menganggap tasawuf itu suatu bid'ah ini juga anak pernah undang mereka, mari kita bertemu, bicara tentang tasawuf. Apakah bid'ah? Apakah memang suatu yang wajar dan mustahcan jalan? Itu bisa. Mama kalau ente hadir, Rumah ana, wa minna wa fina. Ente kulma masalah, di masalah, jadi anak sedih. Apalagi ente tadi bilang sama Amak Alwi, anak minta datang tapi ada orang yang menyaksikan. Ya, ini ente begini. Itu Eh, sebabnya. Jadi ente kena Hasan Bandung? Bukan. Luput Hasan Bandung kena Hasan Segar. Eh, sebabnya, Sir. Ya, Diisukan di luar Hasan Mama Ujimail Kirin. Ada-ada ini. Nah, sebabnya ini, Sir. Ada ketikalam juga. Ya. Nah, Ahmad ini min hadal madhab. Jalal fi suluk ada. Mau sampai Ahmad aku, ente pergi sama Ahmad. Jadi, jadi. Alwi ya kasih tahu Ahmad kali. Lah, lah, lah. Ana ada ketemu Anak ada ketikalam. Ada ketemu sama. Ada paham tuh. Yang penting Hasan hada salah salah pahamnya fisulu ma yumkin Walau bakar mulai bersuluk ya, begini ya. Maafin nak. Dalam kata. Ustaz bilang. Ya, bilang. Orang yang baca. Soal yang baca tak ngerti. Halah tak ngerti. Oh, iya. Kalau ente. Kalau kalau data yang ini dulu, ini data di sini. Ya kalau kalau ini. Jadi orang yang iya, mau cukup Orang yang mau suluk Orang yang mau suluk tidak diwajibkan bermadhab. Titik. Wassalamualaikum. Cukup saya. Cuma Cukup. ada yang mengusulkan kalau diterima saya. Lain kali kalau ada persoalan madhab-madhab ini, ini kata-kata madhab, supaya diberi lebih jelas lagi dalam diktinya. Jangan Ini saja. Lain kali kalau ada ini anak pergi sama itu anak sudah jelas. Sama itu tidak bikin oposisi. Enggak posisi saya. Oh, itu eh, seperti tidak percaya pada tukang baca. Eh, bukan. Lain kali tambah nunggu ya. Sebab anak jangan begitu. Bukan. Anak pasrah kepada Allah. Anak tidak nyesatkan orang. Anak kan tidak datang di waktu ada di sini. Oh, tidak ada. Majid anak. Lo ada dia. Oh iya iya ada, ada, iya. ada orang persoalannya ada. Datang datangnya orang-orang ada. Dalam suatu <laughs> itu bala. Ya. Datang ya. ini mana? Wah anak pikiran ini tidak ada mengenai fisulu kalau anak pikir. Hmm. Ada Abdullah ada sendiri tanya. انت مذهبك ايه؟ ما قال السنه والجماعه انا مذهب الشافعي. هو فلا لا تكلم. لا تسال sudah itu kan fitnah suka ngomong sana. Oh, ana kan Ustaz, ana Ustaz, ana sama Ustaz, ana bilang, ana tidak bisa Yasmin Ustaz sama itu Ustaz. Salah apa ana ngomong terus terang. Bukan ngomong lah Ustaz. Yang tidak baik ana. Shalli ala nabi. Allahumma shalli Ana terus terang Ustaz. Ana tidak pernah mendidik ana punya teman-teman untuk menjadi Yasmin, Cuma ada cara-cara wajar. Kalau ada begini ente datang sama anak dulu. Nah, ya. Empat mata. Kita apalagi ente punya pertanyaan kemarin bukan pertanyaan itu saran. Saran, ya, saran. saran buat sedikit nyebet, tapi yang mau sebetnya anak. Anak rasa hello. Set, pertanyaan. Nyebet. Wa pertanyaan sebelumnya ente itu sebetulnya sudah mencakup dia kelihatannya. Anak pertanyaan udah ngomong, ngomong nah, Anak dua kali Ini dia lupa. Anak marah tensi belum Set. Asyahid ya aqidatin. kalau belum Bukan, sampai jangan jangan di Sudah, Anak anak mau bahas kelam. Setelah ada orang yang ngomong, ya. malah hati. Dah kuat Karena ngomong. Kalau Allah cuma iya, iya, iya. anak Ana lah. ahlib billah wa qasam billah wal qibla qiddan zat. Ana ma kelam film pasti punya ba kelam film Tapi iya. ada orang ngomong, ah. anak ah, tidak kuat. Iya, ya. Iya, itu jangan kita Salah juga kan, kan itu ya. didikannya ini kan secara radikal. Kan? Bukan terus terang. Anda ah, bisa. Anak kan? senang ente diskusi begini. Hmm. Cuma kalau ente sudah anak jelaskan sesuatu yang sudah gamblang, mm. jangan debat-debatan. Kalau anda sekarang sudah paham. Sesat. Tuh anda dah suka nyesatkan orang. Bukan anda paham. Sekarang. Atau begini saja. Bukan barangkali ya. Taslimut. Barangkali ente kepingin memimpin pengajian Eh ya, Wallahi anak paham. Anak makmum. Anak baji. Ente pimpin. Anak anak tidak apa-apa. Cuma kalau ada apa-apa. Apalagi sudah ada orang tanya. Kalau belum orang tanya ada apa-apa. Sudah orang tanya itu datang itu sarannya itu itu ledak kedua. Anda ada apa-apa. Cuma anak jawaban itu seperti anak tadi itu. Walakin idha kunta tajri lebih baik. Jadi kita lebih ikhlas. Sebetulnya anak jawab sama itu itu dari awal mulanya sampai sekarang anak ada berubah. Titik pokok pangkalnya kalau mau masuk suluk tidak diharuskan madzhab sudah, sudah mengerti. Kalau tidak diharuskan madhab, berarti fanatisme madhab tidak ada. Ya. Madhab itu mencakup segala-galanya. Madhab itu tasawuf, madhab fil fiqh, madhab fil madhab Madhabak, madhab syekhak. Begitu maksudnya. Itu totok romnya ahli tasawuf. Ente baca Tasbitul Fuad, Lahib Abdullah Al-Haddad. Ya begini. Cara ini dipakai. Ini Imam Ghazali semua. Dia bandar. Ustaz jangan kasih tahu. Ustaz jangan ngatakan lagi. Walaupun dia bersedia saya tahu nilai anak. Anak kalam mukhazan. Bukan mukhazan. Membikin bukan. anak. Bukan. Bukan terus terang saya tidak. kritik apa-apa. Bukan. Tidak ada apa-apa. Saya biar Sebab Ustaz tahu gimana iya. Peter karena masih dalam alif belum sampai selesai alif itu kan itu punya perasaan bukan. tapi orang lain bisa melihat oh enggak Ustaz ana aku ana makrif walau alim la khafji nur zani min ba'd ramud min karim bukan soal itu ana niat di pihak fi fi kalami fi soal madhab mengenai al-ajidah madhab ah. satu setelah Ustaz sekarang membacakan menghilangkan ini madhab bukan fil fil di, tapi fil syarah fil suluk fil suluk kan gitu bukan yeah. fil fil furu ayah wa illa fil fil diana fil eh, fil fikih ah, walau masalah nah, sampai ke situ saya satu omongan. Iya boleh sekali lagi ada mohon kalau ada lagi, tidak perlu soal kita teguran tidak indah bahwa itu omong-omongan tidak kaitan. Minta yang jelas, ditambahi kata-kata jadi orang tidak meragukan. Termasuk anak yang meragukan, tapi dapat penjelasan. Tapi sekarang ini begini ya, ah, makanya anak bilang anak baca indah Sebab nah. anak yang sudah anggap jelas begini, kalau anak bilang ini sudah jelas, ente sekarang kan bilang belum. Lebih baik kita bertemu dulu. Kalau ada masalah mazhab, kalau yang lain anak nah, Anak kalau berbicara soal mazhab, anaknya pokok dalam karangnya yang sendiri. Lahirnya Mas itu. Lah anak kan bilang, saudara-saudara kan dilanggar saya bilang. Saudara-saudara saya sampai sekarang tidak merubahkan pendapat saya. Wong ente lupa. nah, iya. kalau ma kalau tanya jangan marah. Iya. Hadir kemarin ini. Kemarin. Ayah ya, Hasan, anak sampai sekarang tidak merubah anaknya pendirian tentang itu. Makanya kalau itu jadi pegang, masih pencet pegang tetap. Sebab anak tidak lepas kependirian sebab apa? Sebab anak sekarang belum masuk suluk. Walau ente masuk suluk sama anak. Oh, iya. Jadi anak ini sudah curculan kayak apa gente. Jadi kita pegang mazhab Syafi'i, Rayyid. Tapi kalau kita mau masuk suluk nanti dulu. Mazhab sudah harus jadi nomor dua, tidak nomor satu. Nomor satunya apa? Allah wa Rasuluh. Langsung. Begitu ahli tasawuf. Kan betul ya Hasan. Cocok. Lah aku minang coba anak banyak keras namanya Umar. Wallah ya. Betul. betul. Cuma betul. Cuma kalau ini terserah sama Ustaz. Ustaz anggap umum menjadi baiknya atau kalau ada tambahan kata-kata dua tiga kata yang mengganggu. Begini saja, Begini saja ente Ismaili Besok hari Jumat kita tanyakan, saudara-saudara, apa ada yang sesat dari mengenai ini? Itu terserah saja. Saya kira tidak perlu, tidak ada orang sesat. Ini ya. dua, dua tiga orang. Ente merasa sesat dan punya ini? Ana eh, faham faham tuh Ahmad Akhil bel. Ya syukur sudah. Ala kula Yang penting tuh begini ya, lain kali ya. Nah, kalau tidak nggak paham tuh, gerah ah. iya. ada. baik skill ada ya ulah. Belum tentu. Belum tentu. Kalau bisa, kalau nggak bisa, nggak bisa. Ami ama, ami Baiskil ada. Baiskil ada. Bas kalau Baiskil ada. Sudah terang. نحن ما أمي ما كان دعنا هذه baik skill في إشكال عليه نحن baik skill ما إشكال عليه kita nah, diumumkan aja sudah yang nggak paham masalah segala macam beritahu tanya saja. Tapi tidak ada tanya. yang terakhir saya Baik sekali iya, alim ya. Bukan anda ingin musuh kalau diterima. Ya, Absyir ala rasi ya. Semua mengenai madhab yang sudah Ustaz keluarkan stensil itu iya. supaya tahu. Inilah hati. Ini sudah Bukan jangan. Ini bukan soalnya. Hasan, anak janji. Ana janji akan stensel lagi ada delapan seri mau satu seri itu yang keluar haramkah orang bermadhab lahirnya madhab yang mahar madhab ada empat seri ada lagi enam seri jadi sepuluh seri yang kita maukan biayanya buat selim ada <laughs> ini dia Ana, minta, Ana minta pertama lahir madhab yang ke satu kedua ya, ini dua tiga ini dua. cukup kan tiga cuma ada satu ke ya, satu saja cukup Enggak anak Jadi jual berapa? 25 boleh. Anak mau kebiayaan yang dulu. Anak mau beli berapa? Mau ada. Anak ada bayar ya apa ya? Anak beli. Anak beli set Dia punya ya, ya? mempolitiki Allah. Ini manusia ada khairnya. Ini orang ngerti VG, tahu bahwa zakat itu wajib, tapi diperpolitisir sehingga dia tidak wajib zakat. La khairabi, tidak ada, ada baiknya orang. Tapi kalau VG mesti ada warung. Wara itu malah hati-hatiin kalau perlu lebih ono